بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan mulai pagi hari ini kita akan membahas satu kitab yang berjudul Fathul Ali Al-A'la di Syarhil Qawaidil Muslah. Ya, Fatah di sini maknanya ilham. Ya. ilham dari zat yang al-ali zat yang maha tinggi zat yang uh, dia ada di atas sana al-a'la sama zat yang maha tinggi bisyarhil qawaidil musla untuk mensarah qawaidul musla artinya kaidah-kaidah yang uh, eh, kaidah-kaidah yang pilihan <clears throat> syarah diberikan oleh saubed Al-Jabiri sedangkan matanya adalah karya Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimallahu taala. Kita mulai dengan uh, al-muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Rizki. Alhamdulillah. Khatamul Mustafai eh, Mustafaini Khatamul Mustafaini eh, Mustafaina nah Mustafaina Khatamul Mustafaina الخيار wa sallama tasliman katsiran wa ma ta'aqqaba al-lailu wan naharu amma ba'du fa innahu qad tahaqqqa li عن استعرض في مجالس متعددة مع طلاب العلم الكتاب المبارك الموسوم بالفوائد المثلى لمصنفه سماحة الإمام العلامة الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فأعجبت بهذا الكتاب كثيرا وأخذت منه فوائد جمة لما تضمن لما تضمنه هذا الكتاب sababatiha al ali Al-Ghafar Segala puji milik Allah Dia adalah zat yang maha tinggi Dia zat yang tinggi zatnya Karena zatnya ada di atas sana Dan tinggi sifatnya Karena sifatnya adalah sifat-sifat yang mulia Al-Ghafar tiada zat yang maha pengampun Dan aku bersaksi tiada sembahan yang berhak disembah Melainkan Allah semata tiada sekutu baginya Al-Malikul Salamu dia adalah sang raja dia adalah zat yang suci dari segala kekurangan Assalam zat yang terbebas dari segala kekurangan Al-mu'minu al-muhaiminu uh, salah satu makna al-mu'min dia adalah zat yang memberi rasa aman kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya Al-muhaiminu Al-Muhaimin Al-Hakim adalah zat yang memberikan hukum menetapkan hukum pada orang-orang yang mendapatkan hukum ya, menetapkan hukum ya. Al-Hakim Al-Mutakabbir dia adalah zat yang agung dan mulia Al-Aziz ya, zat yang maha perkasa Al-Jabbar zat yang maha perkasa wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya dan Muhammad adalah khotaman e, khotaman mustafain mustafain al akhya ya, penutup dari manusia-manusia pilihan Mustafa itu bentuk bentuk musanna sama bentuk jamak mudakar salimnya sama ya, Mustafain yaitu mak ini sama mustafaina al akhyar yang merupakan manusia-manusia pilihan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi semoga Allah menyanjungnya di hadapan para malaikat demikian juga keluarganya dan para sahabatnya yang merupakan manusia-manusia yang baik al Athar dan merupakan manusia-manusia suci al-bararatil akhyar manusia-manusia yang uh, bertakwa al qayyar manusia-manusia pilihan wassalam matasliman katsira semoga Allah memberikan keselamatan yang banyak mata akoba al-lail wan nahar selama malam dan siang masih silih terganti amma ba'du fa inna qad ittafaqali karena e, sesungguhnya bertepatan bagiku an asta'rid aku membahas dalam beberapa majelis bersama para penuntut ilmu satu kitab yang penuh dengan kebaikan Al-Mausum yang berjudul Qaidul Muslah Limusanifi yang merupakan uh, karya penulisnya eh, sama Hatul Imam yang mulia Al-Imam Al-Alamah yang sangat berilmu Yang ahli fikih Seorang yang telah sampai derajat Istihad al Muhammad bin Salawudimin rahimallahu semoga Allah merahmatinya. Fa'ajabtu bi hadzal kitab katsiran maka aku seringkali terkagum-kagum dengan buku ini dan aku mengambil dari buku ini Qawaidul Musla, Qawaid Jamak, faedah-faedah ilmiah yang banyak. Karena kitab ini memuat sihatil mu'taqad, akidah yang benar, dan manhaj atau jalan beragama yang benar yang disampaikan oleh penulisnya di mutahwahu dalam isi kitabnya berdasarkan dalil dari Quran dan Sunnah. Wakaifala jika demikian kenapa tidak e, Yanalu hadal kitab buku ini bisa yang penuh berkah ini mendapatkan kedudukan semacam ini di dalam hatiku Bal azunnu bahkan aku yakin bahasanya buku ini mendapatkan kedudukan yang sama sebagaimana kedudukannya dalam hatiku indah kuliman pada setiap orang yang sunnah itu telah merasuk basyasya taqalbihi perlu hatinya yang paling dalam dan sunnah itu telah masuk telah terserap telah terasuk pada daging darah dan uratnya maka saya semua orang yang semacam itu akan sangat kagum dan menyukai buku ini yaitu Qaidul Mutlaq. Wa Syekh dan Syekh penulis rahimallah dalam semua apa yang beliau katakan apa yang beliau sampaikan berkaitan dengan hukum-hukum uh, i'tiqadiyah berkaitan dengan masalah-masalah akidah ataupun amalia itu fikhiyah ya, adalah seorang yang diakui Indaman menurut orang-orang yang mengetahui kemuliaan beliau atau kedudukan beliau mintulabil ilmi itu para penuntut ilmu dan para ulama ahli sunnah diakui sebagai seorang yang sudah tertahfir adalah seorang yang sangat bagus Eh, kajiannya hasil kajiannya Dikatil istidlal sangat detail ya, sangat cermat dalam berdalil dan seorang yang kokoh ilmunya luas mutolaahnya luas bacaannya dan seorang yang menghancurkan kebatilan membela sunnah dan ahlu sunnah Tersandarkan pada dalil Quran dan sunnah dan ijma para imam mungkin ini tazkiyah dari pen, e, dari pensarah bahasanya penulis yang Muhammad bin Sulaiman adalah seorang yang memiliki kelebihan bagaimana tadi disebutkan e, ketika beliau membahas masalah akidah ataupun ketika beliau membahas masalah amalia amalia di sini mak maknanya e, eh, fikhiyah maka aku bertekad insya Allah untuk mensarah kitab yang penuh kebaikan ini Eh, yang aku tidak mengetahui hatta saat sampai detik ini satu karya yang semisal dengan dia satu karya yang semisal dengan buku ini yaitu dalam bab asma wa sifat tentu maksudnya masiro ini padahal uh, ukurannya yang kecil padahal tidak begitu ya, tidak begitu tebal aku akan mensarannya dengan syarhan muhtasaran sarah yang ringkas dan kunamai sarah ini dengan Fathul Alil A'la di Syarhil Qawaidil Mutlaq. Ya, wibit. Domanat hadha syarhu ma ya'ti awalan. Waqad domantu hadha syarha. Waqad domantu hadha syarha ma ya'ti awalan takhlisul qaidati. Talkhisa. Talkhisa qaidati ila ma istawtahu eh, min masaila istolahat istolahtu alaiha asna astahlisi asna talkhisi asna astahlisi salisan as Astashidu أستشهد أستشهد كثيرا بشواهد أخرى ukro idofatun idofatan idofatan alama dunahu alama dawanahu alama dawanahu asyaku rahimahullahu fi hadal musannifi fi hadal musannafi fi hadal musannafi al jayidi walaysa hadha minni istidrakan ala syekhi rahimullahu bal itmamun lil faidati wa qad kana hadha syarhu al mulafatu alladhi fahimnahu min had min hadzal kitabi al-mubaraki musajjalan ala asrat asyritatin ala asyritatin ala asyritatin ala asyritatin falamma adamtu ala taba'ihi ala taba'ihi ala taba'ihi kuntu bil haqqi minhu wal idafatu ilaihi hasabama yastad'i al maqama al maqamu al maqamu wa dhumman wa dhumman ma wa dhimna ma wa dhimna ma utfi adaftuhu adaftuhu nubdatan nubdatan mukhtasiratan mukhtasaratan mukhtasaratan an hayatil musannifi rahimallahu taala tastamilu ala nah Wakab bermantu dan uh, aku masukkan hadza syarha aku jadikan isi dari sarah ini adalah poin-poin berikut. Jadi isi sarah ini ketika bahas eh, kaidah demi kaidah, isinya pertama beliau akan meringkas maksud kaidah. Kemudian yang kedua merinci masalah bahasan-bahasan yang terkandung dikandung oleh kaidah. Istilah tu alaiha asna talkhisi yang aku uh, eh, uh, eh, ya istilah itu di sini mungkin maknanya adalah aku dapatkan yang aku dapatkan rincian tersebut asna talkhisi pada saat aku meringkas Yang ketiga adalah astazidu kasiran. Aku sering kali berdalil atau menambahi dalil bahwa ida ukhra dengan dalil-dalil yang lain di samping dalil yang dawanahu syekh telah dicantumkan oleh penulis telah ditulis oleh penulis dawana tadwin eh, maknanya penulisan lihat al-musannaf al-jayyid dalam buku yang bagus ini. Dan apa yang aku lakukan ini bukanlah istidrokan. Bukanlah aku me, ya, lancang ya, bukanlah aku bukanlah sikap lancang kepada penulis namun maksudnya adalah itmamun lil faizah untuk melengkapi ya, faedah atau kandungan eh, ya, melengkapi faedah ya, melengkapi isi dari buku ini. Waqad kana ada syakul mulakhas dan sarah yang ringkas ini ala difahimnahu min hadal kitab yang uh, yang kami yang kami pahami dari buku ini pada asalnya jalan terekam di asir dalam beberapa kaset maka tatkala aku bertekad untuk mencetaknya maka aku melakukan pembuangan dan penambahan ilahi pada isi kaset atau transkrip dari kaset e, sesuai dengan apa yang jadi tuntutan e, makom, tuntutan e, konteks. Wadim nama tuhu dan diantara yang aku tambahkan yang ini tidak ada pada kaset, tidak ada pada transkrip aslinya. Ini timba, uh, tambahan sebelum naik cetak atau sebelum dicetak adalah nubdata nubdatan muhtasaratan adalah penjelasan ringkas e, tentang kehidupan penulis rahimallahu taala yang tasdamil mencakup poin-poin berikut ini. Nama dan nasabnya, kelahirannya, sejarah kelahirannya, usahanya menuntut ilmu, perjalanan untuk mencari ilmu, ashar masyayikhi, guru-gurunya yang paling terkenal, inta syekh, uh, eh, eh, karya syekh, karya-karya beliau dan peninggalan peninggalan karya eh, peninggalan, peninggalan atau karya-karya ilmiah beliau min ini syekh kelebihan dan keistimewaan Ibnu kedudukan Syekh Muslimin ing Daulatil Amri di sisi penguasa penguasa Saudi e, taat kepada penguasa menurut Syekh kemudian mana tu Syekh jalan Syekh dalam beragama dan mempraktekkan agama sanjungan ulama kepada beliau dan wafatnya Fakat anal awanu disuruhi bil maksud anak al-awan dan telah tiba waktunya disuruh ya, untuk memulai fil maksud apa yang jadi maksud wallah musta'an wa alihi tuklan hanya kepada Allah minta pertolongan dan hanya kepada Allah bertawakal bahwa hasbuna wa ni'mal wakil cukuplah Allah bagi kami dan dia adalah sebaik-baik penolong kemudian kita masuk pada uh, poin uh, atau pengantar yaitu Tarjamatul Musannifi biografi penulis nah, Wahyu wa Abu Abdillahi wa Abu Abdillahi Muhammad bin Salih Muhammad bin Muhammad bin Salihin ibni ibni Muhammad eh, eh, ibni al Al-Tamimi eh, Wiladatuhu Wiladatuhu Wulida Asyaih Fi Madinatin Unaizata mudunil qasimi qasimi fi amin ya nggak apa-apa fi sabi sabi wal isrin fi sabi wal isrin nah min syahri ramadhana al mubarakah al mubaraki al mubaraki wa wa nasha asyaiku fi ailatin Nah, nama beliau dan nasab beliau beliau adalah Abu Abdullah, punya beliau Abu Abdullah Muhammad bin Saleh bin Muhammad ibn Utsaimin al-Wahibi at-Tamimi. Uh, kelahiran beliau beliau dilahirkan di kota Unaiza, salah satu kota dari provinsi Qasim yang ibu kotanya adalah Buraida. Eh, Qasim di satu provinsi di Arab Saudi, ya, ibu kotanya kota eh, kota yang terbesar di provinsi Qasim adalah satu kota namanya Buraida. Nah Unaiza ya, satu kota kecil di Qasim atau yang menyampaikan ini adalah kota yang besar di Qasim itu dua Buraidah sama Unaizah eh, Uh, beliau lahir tahun 1347 Hijriah pada bulan 27 Ramadan. karena saat dia melalui masa kecilnya atau tumbuh Syekh Syekh di ailatin dalam satu keluarga di tengah-tengah satu keluarga yang terkenal bidin terkenal adalah orang-orang yang taat beragama buat istiqomah dan orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam agama. Jadi, iya. eh, tatal mada ala jadihi li ummihi دامخين رحمه الله فقد قرأ عليه القرآن في صغاره في ثم توجه لطلب العلم وبدأ بتعلم الخط والحساب wa fununil adabi zakaan wa himmatan aliyatan wa talabihi wa asbaha muzahiman muzahiman di kibari ulama di di rukabihi mundu mundu sirri mundu sirri Akomat Ibna ini Kibari Al-Mutawwa'i Al-Mutawwa'i muktasarul wa min hajas saliki ilahuma al-jurumiyata wal <coughs> wasafi wasafi cuma asbaha mulajinan bisyaihi al-faqihi al-alam al-alami abdurrahmani as-sa'di rahimahullah nah Uh, perjalanan beliau menuntut ilmu Tatal madhab beliau menjadi murid pertama kali menjadi murid dari kakek beliau dari jalur ibunya yaitu Syekh Abdurrahman bin Sulaiman Al-Damir rahimallahu beliau membaca Quran eh, di depan eh, kakeknya ini ya, setoran Quran, setoran baca Quran pada kakeknya. Wahafidhau dan beliau menyelesaikan, menyelesaikan hafalan Quran di di waktu kecil. Tumat tawajah kemudian beliau eh, menghadapkan dirinya litolabil ilmi untuk mencari ilmu wabada dan beliau mulai dengan eh, eh, bita'alumil khat dengan belajar menulis huruf Arab eh, khat itu pelajaran menulis yang baik wal hisab dan belajar berhitung matematika kurang lebih fununil adab dan berbagai cabang e, ilmu berkaitan dengan sastra Arab Eh, wakana Syekh dan Syekh Musaimin rahimahullah kutia uh, eh, diberi zakaan kecerdasan sejak kecil dan semangat yang tinggi untuk menggeluti ilmu dan mencarinya. Wa asbaha dan beliau oleh karena itu jadilah beliau muzaiman kibari ulama seorang yang mengrumuni para ulama besar birukatihi dengan lututnya. Masalahnya duduk bersimpuh di majelis para ulama besar. Mungdu sirar ini sejak kecil. Di antara ulama besar yang beliau duduk di sana, duduk bersimpu untuk mempelajari ilmunya adalah Syekh Alama Al-Faqih. Alama seorang yang sangat alim, Al-Faqih seorang yang ahli fikih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Alladhi aqama isnaini min tulabihi. Uh, Sa'di ini memasang atau menempatkan dua orang murid beliau yang senior untuk ngajari murid-murid yang kecil-kecil murid-murid yang pemula dan saya Nusaimin ketika itu pada awalnya termasuk murid yang pemula termasuk asyirah Eh, maka dua asistennya sesaadi yang untuk ngajar yang masih pemula-pemula adalah Sa'ali as dan saya Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwa Fakar Al-Musannif maka penulis penulis itu musla yaitu Ibn Musaimin belajar alihima pada keduanya kedua syekh tadi Mukhtasar Akidah Wasitiyah dan Minyajah Salikin Fil yang dua-duanya adalah karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu itu titiknya keliru ya eh, pendidikan juga beliau Sayyid Muslimin belajar Ajurumiyah dan Alfiyah dalam Nahu dan Sarab kepada keduanya. Nah setelah menyelesaikan pelajaran ini baru beliau dibolehkan duduk di majelisnya uh, eh, Sabdurman Asadi. Eh, jadi harus ada beberapa pelajaran yang harus dilewati untuk nanti bisa duduk di uh, pengajian Syekh Ibn Sa'di. Suma asbaha mulaziman kemudian beliau menjadi seorang yang selalu mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Al-Faqih Al-Alama Abdurrahman al sadi Rahimullah Kemudian rihlatuhu al-ilmiyah. Perjalanan yang beliau lakukan dalam rangka mencari ilmu. Terus, bi miswarati bi miswaratin li talabil ilmi futihat al-ma'ahidu sa'ata saniyata an uh, anadaka iltahaqa takharaja ba'da wafati syekha ba'dul masyayikhi muddatan qasiratan sifatihi durusa mawa'idha wal khutaba makana syekhihi ya perjalanan uh, beliau untuk menuntut ilmu di miswaratin berdasarkan musyawarah dengan guru beliau Ali Afalihi wabada istiqdanin dan setelah minta izin kepada sesadi saya muslimin rahala mengadakan perjalanan ila Riyadh ya, ke Riyadh di tolabil ilmi dalam rangka mencari ilmu pada saat dibuka mahid ilmiah. Dan itu adalah terjadi pada tahun beliau pergi ke Riyadh tahun 1372 Hijriah. Dan beliau ketika itu langsung bisa masuk ke kelas 2 Watakhala sana asania Bila langsung masuk Kelas 2 dari mat ilmi Anazak Ya uh, pada waktu itu Wafil qismil khasi minhu dan Beliau masuk di program khusus uh, darinya dari Ma'had Al-Ilmi uh, Ma'had itu kalau istilah di Saudi itu maknanya adalah sekolah formal SMP SMA itu disebut makhat. levelnya cuma level menengah SMP SMA itu disebut makhat. sekolah formal meskipun boleh jadi tidak boarding jadi, kalau makhat itu identik dengan sekolah formal sekolah formal itu namanya makhat kelas formal ya di bawahnya itu memuat e, pendidikan menengah SMP dan SMA itu disebut ma'ad dan tidak disyaratkan untuk disebut ma'ad harus boarding ya, tidak disyaratkan untuk disebut ma'ad harus berasrama itu muridnya di rumahnya masing-masing namun sekolah ya sekolah ada namanya Ma'had Darul Hadis Ma'had eh, Ma'hadil Haram itu artinya di situ eh, tersedia pendidikan ijazahnya formal levelnya SMP sama SMA eh, levelnya SMP eh, dan SMA eh, boleh jadi boarding boleh jadi tidak boleh jadi berasrama boleh jadi tidak atau sebagian berasrama sebagian tidak kalau uh, kalau tempat sekolah di situ boarding harus boarding itu kalau dalam bahasa Arab yang standar namanya markas markas islami markas islami itu boarding tempat belajar non berasrama dan harus berasrama itu disebut markas boleh jadi di sana memberikan pendidikan formal boleh jadi tidak itu maka Nah, uh, eh, mahat ilmi uh, ada satu mahat uh, eh, namanya mahat ilmi di Riyadh. Ya, tentu dia menyediakan pendidikan formal SMP dan SMA dan hmm. Syekh Muslimin ketika itu masuk ke SMA-nya. Begitu masuk dia langsung kelas 2 SMA. Setelah lulus SMA di Matilmi iltahakob di kuliah syariah. Beliau bergabung atau masuk melanjutkan melanjutkan e, sekolah formal beliau di kuliah syariah di sekolah tinggi syariah kuliah dalam bahasa e, bahasa Arab bisa artinya fakultas namun e, bisa juga maknanya adalah satu perguruan tinggi yang hanya menyediakan satu satu macam fakultas yang di tempat kita namanya sekolah tinggi makanya ada satu e, satu perguruan tinggi di Riyadh ketika itu yang hanya menyediakan satu fakultas saja, fakultasnya fakultas syariah. Maka perguruan tinggi ini disebut kuliah syariah. Perguruan tinggi ini disebut kuliah syariah. Artinya sekolah tinggi syariah. Dan beliau belajarnya muntasiban, belajarnya belajar intisab. Nah, belajar intisab jarak jauh. Intisab itu Eh, model belajar universitas terbuka di tempat kita. Maka kuliah syariah di sini menyediakan program reguler dan program intisab. Eh, reguler ya yang masuk setiap hari, belajar setiap hari. Ada program intisab. Intisab cuma dikasih buku, pelajari, baca sendiri. Ujian nanti ujian. Ujian nanti datang, ujian itu intisab nah Syekh uh, eh, Ibn itu ikut uh, pidato syariah dan dia ngambil intisab artinya beliau tidak diriak beliau kembali ke Qasim beliau kembali ke Qasim datang bahasa Sa'di namun intisab ya, S1 Syria. Maka beliau dari di satu sisi beliau setiap harinya belajar sama Sa'adi, namun beliau ngambil uh, belajar jarak jauh, belajar sistem universitas terbuka di kolektif Syariah. Maka beliau belajar dua tempat belajar sekaligus di waktu yang sama. Realnya beliau belajar sama Sa'adi di Qasim, namun ya, beliau juga belajar formal ya, secara intisab di kuliah syariah. Wa takharaja fiha dan beliau lulus ya, di kuliah syariah ini sampai lulus. Ya. Maka saya Muslimin ijazahnya cuma S1. Saya Muslimin itu kalau dilihat dari pendidikan formal itu jasanya cuma S1 itu cuma sampai di kuliah syariah ini saja secara formalnya dan lulus Fakharaja fiha. Maka bisa adalah di antara orang-orang yang berhasil ya dilihat dari sisi belajar intisar. Ya. Karena pada dasarnya orang belajar intisar itu tidak dapat ilmu. Kalau baca buku sendiri, bingung ya bingung sendiri. Nah, dan tiba-tiba ujian itu asalnya pada dasarnya orang yang belajarnya itu intisab itu ilmunya ndak e, ndak maksimal orang yang sudah belajar setiap hari ditanya dites sudah ujian harian macam-macam uh, masih sudah dicekok-cekok hingga masuk-masuk apalagi yang cuma belajar sampai nyantai sampai tiduran di rumah tentu pada asalnya ilmu yang didapatkan tidak maksimal ya, namun terdapat ya manusia-manusia istimewa yang meskipun belajarnya intisab namun berhasil namun ya ini karena faktor yang lain juga ya, Saya akan eh, ini belajarnya intisab namun dia duduk di majelisnya sesaat yang bikin pintar itu bukan intisabnya ya, bukan kuliahnya namun duduknya di majelis sesaat. demikian juga contoh yang lain dari orang hasil intisab dan berhasil seperti eh, Abu Zaid beliau S1, S2, S3 semuanya intisab eh, S1, S2 nya, S3 nya sebagai Abu Zaid itu intisab semua tidak ada yang sekolah subuhan, tidak ada eh, sekolahnya sekolah itu an sama sekolahnya itu etokan aja subuhan namun beliau berhasil beberapa waktu Syekh Sa'di setelah Syekh Sa'di meninggal dunia tahun 1376 Hijriah, Rusyiha maka dicalonkanlah beberapa syekh untuk jadi imam masjid kabir di Indonesia. Akan tetapi mereka tidaklah terus menerus uh, eh, dengan tugas ini dalam jangka uh, kecuali dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian diusulkanlah, dicalonkanlah Syekh Ibnu Taimin rahimallah untuk jadi imam Masjid Kabir Unaida. Nah setelah beliau ditetapkan dan diangkat jadi imam Masjid Kabir kota Unaida, Masjid Raya kota Unaida, Indah maka pada saat itu pada akhir mulalah Syekh Muslimin menjalankan kewajiban beliau adalah yang memberi al-jurus pengajian eh, wal atau memberikan nasihat ya kalau bahasa kita kultum ya kalau durus itu ya ngaji kitab itu durus kalau mawaid ya cuma ceramah-ceramah singkat ya pencerahan ya itu macam kultum atau teguran kalau ada apa masalah apa walaupun ya. wal dan khutbah Jumat maka nasyikhi pengganti menggantikan tugas guru beliau. Dan setelah Ibnu Utsaimin meninggal dunia, ya, masjid ini berubah namanya menjadi Jami Ibnu Utsaimin. Jami Syekh Ibnu Utsaimin. Masjid Jami Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, nama asalnya adalah Masjid Jami Al-Kabir uh, eh, Uneja, Masjid Uneja, uh, eh, ya, Masjid Kabir, Masjid Raya Uneja dan mansibul kodok jabatan sebagai kodi jadi uriba tawalil qada'i tawallil kodai min kibali anadaka العلامة بتوليه القضاء شرعية في الأحسائي في منه آه، إيه، فسلط al-ifa'a al-ifa'a wa ba'da muraja'atin wa italatin sumiha samaha fi ifa'ihi min masjidil asal masyayikhihi al-alamatu al-faqihi al-usuli al-faqihu al-faqihu wa anhu wa anhu akhadha wa anhu akhadha aghlaba al-quluna al-fununi al-fununi aghlaba al-fununi wa bihi asbaha jami'an lil ulumi tanyan Abdul Aziz Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah wa qad tatalammadha tatalammadha ثالثا الشيخ الأصول الأصولي المفسر اللغوي محمد Muhammad Al-Amin Al-Amin Al-Amin Muhammad Muhammad bin Al-Muhtari Al-Singhi Al-Shingi rahimahullah wa darasa alaihi asyaihu fil ma'hadi al-ilmi yaqulu anhu yaqulu anhu ibn Taimin ibn Taimina rahimahullah falamma إن هالت علينا إن هالت علينا الدرر من من الفوائد من الفوائد العلمية من فحر علمه الذاتي فعلم فعلمنا أننا أننا أمام أمام تهبيذ تهبيذ من العلماء وفحل وفحل من أصولها Wastafatna Wastafatna Tantihi Wa khuluqihi Wa nusrihi Wa warumihi Nah Mansubul qadak jabatan sebagai Qadhi atau Hakim Uriba alai Syekh Syekh Muslimin ditawari Tawalil qadak Menjabat sebagai Hakim Tawaran ber, uh, datang mengibat dari mufti Arab Saudi ketika itu Alamah Muhammad bin Ibrahim al Sheikh. <coughs> Wal alaha <coughs> bahkan Syekh Muhammad bin Ibrahim mendesak ala fadilatih Islam Muslimin kita al qada'a untuk menjabat sebagai qadhi. Bal bahkan aksara uh, Syekh Muhammad bin Ibrahim telah mengeluarkan qararan iska pengangkatan iska bita'inihi berisi pengangkatan Ibn Muslimin Ra'isan lil mahkami syariah Untuk menjadi Kepala pengadilan Fil Ahsa di daerah Ahsa Fatulah peminul ifa'a Ternyata Ibn Muslimin meminta Al-ifa'a eh, Minta untuk e, Tidak menjabat eh, Minhu dari Muhammad bin Ibrahim Dia minta agar tidak diangkat jadi kopi. Bapak dan merojaat setelah uh, eh, merojaat di sini nah uh, tidak diskusi di sini. Ya. Bapak ada merojaat, setelah merojaat terjadi diskusi ulang, diskusi berkali-kali, antara Sayyid Nusini dan Sayyid Muhammad Ibrahim berarti salat dan komunikasi yang berulang kali sama hati Ifaihi. Maka Sayyid Muhammad bin Ibrahim merelakan Ifaihi pengunduran diri Sayyid Nusini min Masjidil Qadar dari jabatan sebagai Qadhi. E, guru-guru uh, beliau yang paling terkenal yang pertama adalah Alama Al-Faqih orang yang sangat alim, ahli fikih, ahli usul fikih, ahli tafsir atau Rahman bin Nasir Bila Waladhi lazam mau kawilan bila adalah seorang guru yang uh, ikuti pelajarannya dalam waktu yang lama dan sudah sangat terkesan dengan matul satihi dengan pelajaran-pelajaran kafiran banyak terpengaruh dengan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh sesadi, dan dari sesak di Sayyid Zemin Afoda mengambil atau mempelajari mayoritas cabang-cabang ilmu agama Wabi dan sebab dengan sebab belajar dengan sesak di Asbah jadilah Ibnu Zemin jami'an lil ulum orang yang memiliki berbagai ilmu tentang agama. Yang kedua adalah Sa'abdul Aziz bin Abdullah Ibn Ibnu Ibn Bas Waqat tatal mada alaihi sesak eh, Sayyidina Zaymin menjadi muridnya Sayyidina Bas eh, lama kana fil Riyadh tatkala Sayyidina Bas bertugas di Riyadh setelah makan di Riyadh tatkala uh, eh, Sayyid Muslimin berada di Riyadh Taliban bil Ma'adil ilmi manakala ya, belum menjadi uh, siswa di Ma'ad al ilmi wa qara'a alaih maka Ibnu Muslimin sempat ya, menyodorkan, membacakan di depan Syekh Nubas, Sahih Bukhari dan beberapa buku karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan beberapa buku fikih. Maka ketika uh, eh, saya Utsaimin di Riyadh, ketika itu bertempatan saya belajar Ibnu tugasnya juga di Riyadh. Hmm, bertugas di Riyadh Eh, lalu uh, secara personal dia mendatangi Syekh dan meminta untuk belajar minta belajar Kita tapi sempat belajar kepada Syekh beberapa buku tadi Semin eh, rahimallah mengatakan aku sangat terkesan dengan Syekh Abdul Aziz Nubas dari sisi perhatian beliau terhadap masalah hadis yaitu masalah sahih dan taifnya hadis dan aku sangat juga terkesan dengan uh, eh, saya bebas dari sisi al-akhlak, dari sisi akhlak dia yang luhur. bebas bin silina Dan bagaimana beliau di antara akhlak luhur saya bebas adalah Bas bin silina Dia bisa mengangkatkan diri dengan banyak orang. dia ya. ya. bukanlah seorang yang seorang ulama yang jaga jarak dengan orang, orang sekelilingnya, namun beliau e, eh, membaur dengan masyarakat bisa mengambil hati bisa dekat dengan <coughs> banyak orang <coughs> bukan seorang yang kalau dalam bahasa kita pak di menara gading nah, para cendikiawan itu berada di sasaran di menara gading yang jauh dari realita masyarakat, jauh dari masyarakat, dan jauh dari realita masyarakat. Kemudian uh, Syekh Al-Usuli, Al-Mufassir, Al-Lubawi, seorang ahli usul fikih, ahli tafsir, ahli bahasa, Muhammad Amin bin Muhammad Al-Mukhtar, as ya. Dan orang daerah Ungkit, ya, Mirutai Tania ini sangat suka dengan nama Muhammad Amin dan Muhammad Mukhtar. Ya. Maka nama ya nama orang Muhammad Amin, Muhammad Mukhtar, lebih Muhammad. Maka uh, ya, ini nama yang akrab nama familiar orang dari singkit dari Mauritania namanya berputar antara Muhammad Amin Muhammad Mustafa. jarang nama-nama yang lain ya, maka orang yang tidak perhatian bisa kacau membedakan antara ini Muhammad Amin yang mana ini Muhammad Mustafa yang siapa Darasa Ali Asyik fil Ma'hadil Ilmi. Sam eh, semin belajar dengan uh, Muhammad Amin uh, kiti penulis Atwaul Bayan di Mat Al Ilmi. Artinya apa? Sem Muhammad Amin kiti ini jadi pengajar SMA di mahat Al Ilmi. Kalau dengan saya Nubas, Said sudah tidak ngajar di Mat Al Ilmi, namun ya ketika itu saya menjadi di Riyadh ikut hadir di majelis di masjid ya, di mana saya uh, ngasih pelajaran dan bahkan minta privat belajar sendiri. Ya anhu uh, Ibnu Semin bercerita tentang gurunya Muhammad Amin Sengkiti dengan mengatakan tatkala saya Sengkiti mulai tahu pelajarannya di kelas inhala alina maka Nah, kami terhujani permata. Permata apa? Permata abstrak tentunya. misalnya ilmiah yaitu berbagai faedah ilmiah, penjelasan-penjelasan ilmiah yang sangat bagus dari lautan ilmu beliau yang berlimpah. Maka nah, kami sadar bersama bahasanya kami di depan jibhizin minal ulama. Ya seorang ulama yang bukan sembarangan ulama wa fahlin min fuhuliha bahkan dia adalah ya, fahl fazarnya pejantan makna dasarnya seorang yang uh, memang jagoannya ulama ya, ulama bukan seorang ulama ulama yang jagoan Fastafatna maka kami dapatkan faedah dari sisi ilmu dari sisi samtihi perilaku pola tingkah eh, gimana gerak gerik beliau duduk beliau berjalannya oh berjalan yang sopan yang bagus tuh kayak gini duduk yang bagus tuh semacam itu wakulubi dan akhlak beliau wazuhdihi zuhud dan warak beliau ini kan kita menurut saya belajar dengan Sa'ali bin Hamad Al-Salihi yang telah kita baca bahas Muhammad bin Abdul Aziz Mutawak Syekh Abdurrahman bin Ali Audan rahimallah qara'a alai Syekh Muslimin uh, belajar pada Syekh Abdurrahman bin Ali Audan ini beberapa buku fikih dan belajar ilmu mawaris pada beliau dan Syekh Abdurrahman bin Sulaiman Ali Damir yang merupakan kakek beliau. Kemudian inta Syekh wa asaru al ilmiyah. Hmm. Intastum makna aslinya adalah produksi. Hmm. Maka e, karya yang diproduksi oleh e, Sam dan peninggalan atau karya-karya ilmiah beliau. Ada dua. lam yatasayyad lam yatasayyad Oh, lam yatasadda apa? Lam yatasadda membuang ya Lam yatasadda asyaitu li ta'liqi illa ba'da salati ba'da ba'da بواسطة الوسائل بواسطة بواسطة الوسائل الحديث الحديث الحديثة الحديثة المقروءة منها المسموعة المرئية وكان الجهد الشيخي غير غير منحصر منحصر في علم muayyanin fi ilmi mu'ayyan bal lahu ba'un بل له باع في الفنون كلها تأليفا وت- وتدريسا شرحا وتعليقا nah Eh, lam yatasadda Syekhu uh, Syekh Nusaimin tidaklah uh, bersengaja taklid menulis buku kecuali setelah beliau berusia 30 tahun. dan karya-karya ilmiah beliau tersebar di berbagai penjuru dunia. Makmurah artinya dunia. Dunia yang diisi oleh orang. Tidak tersebar di kutub yang tidak ada orangnya. Yang tersebar di penjuru dunia yang berisi orang. Ya, dunia yang berisi orang yang ada penghuninya itu namanya makmurah. Dengan melalui berbagai e, sarana modern, jadi sarana makruah, Eh, eh, berupa tulisan masmuah uh, audio au mar'iyah atau audio video atau audio visual audio visual Wakana judu syair dan adalah ya, oke, tidak hanya terbatas pada ilmu tertentu bahkan beliau lahu ba'un fil funun kulliha memiliki bah. Setelah itu artinya depak. Arti latarloknya depak. Maksudnya adalah ya beliau adalah uh, lauba memiliki keahlian kecakapan filfunun kuliah dalam semua cabang ilmu eh, boleh jadi beliau menulis buku, mengajar, menjelaskan atau memberikan komentar untuk berbagai cabang ilmu. Di antara karya-karya beliau yang terkenal Faturat Bariyah yang merupakan talkhis ringkasan fatwa Hamawiyah karya Ibnu Taimiyah. Wa awal kitab ini adalah buku yang pertama kali ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Al-usul min ilmu usul mustalah hadis majelis syahri Ramadan atau majelis Ramadan tasilul faraid cara mudah belajar faraid Sahul Matul Iqtiqaf Al-Hadi Ila Sabili Rasyad karya Muhammaduddin Ibnu Qudam Al-Maqdisi ya, Aqidah ada sunnah wal Jamaah wa itu musla fi sifatillahi wa asma'il husna wa huwa hadha kitab inilah buku yang kita sedang mensarahnya. dia ulama fil al jawami ya, kumpulan eh, khutbah-khutbah uh, Jumat beliau cahaya yang menerangi fil khutab al jawami bersih tentang khutbah di masjid jami yaitu khutbah Jumat usul usulun fi tafsir atau usul tafsir nilul Arab min qawaidi Ibn Rajab mangdumah fi usulil fiqhi Sarah aku Dawud Sediyah karya Syabul Jamiyah Sarah untuk Zatul Mustaqni Wal Mufid Sarah Kitabul Tauhid Wa hunaka mu'alafatun kathiratun dan masih ada karya-karya yang lain Hadi min ahamiha yang di atas yang telah disebut di atas adalah di antara yang paling penting. Dan masih banyak asrifah musajalah kaset-kaset rekaman yang berisi pelajaran yang dia sampaikan di Haramain Syarifain baik di Mekah ataupun ya, di Masjid Nabawi. Apa yang lainnya, Nah, eh, atau tiba fi babiha mufidatun li pihak Yang merupakan kata eh, kata untuk yang bermanfaat eh, dalam bahasan tersebut dan sangat berfaedah li pihak bagi orang yang mencari atau yang mencari ilmu tentang uh, li bagi orang yang ya, mencarinya. siapa nama itu Sardi nah. min fadl syaihi rahimahullahu kana syaihu rahimahullahu matrasatun wahidatun fakana nikmal murabiyi kana syaihu rahimahullah matrasatan wahdahu matrasatan wahdahu fakana nikmal murabiyi ala ikhlasi lillahi wa bi wa bi ikhlasihi rahimahullahu ja'alallahu lahul qabula fil ardi wa yassara lahu imtisha ilmihi imtishara ilmihi wa sahala lahu as-sabila subula subula wal wasaila wa kana rahimahullahu ma'a la yahidu la yahidu anhuma wala yarghibu wala yarghabu wala yarghabu ila محذرا محذرا محذرا من البدعة مرهبا عنها مرهبا مرهبا عنها ومن فضائله المشهورة من منهج العلم منهج منهجه العلمي منهجه العلمي المحكم المحكم المحكم وروعة وروعة تحصيلاته العلمية المتقنة المتقنة المتقنة al-muyassirati al-muyassirati lil ilmi wa, wa fahmihi hatta akbalan nasi akbalan nasu hatta akbalan nasu ala suruhatihi suruhatihi wa ta'liqatihi wa asbahat durusu syaihi rahimahullahu mafatiha lil ulumi nah di antara kelebihan Said Muslimin uh, eh, bahasanya beliau adalah madrasah itu sendiri, sekolah itu sendiri. Maka beliau adalah sebaik-baik pendidik yang mendidikkan, menanamkan keikhlasan. Dan dengan sebab keikhlasan beliau, maka Allah jadikan beliau al-qabul, diterima di muka bumi. Artinya apa? Banyak orang ya sebagai penjuru bumi yang uh, menerima pendapat-pendapat beliau uh, dan mencintai beliau. Dan Allah mudahkan bagi beliau tersebarnya ilmu beliau dan Allah mudahkan berbagai jalan dan sarana untuk tersebarnya ilmu beliau. Dan beliau rahimallah maha dan di samping itu adalah seorang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Beliau tidak pernah menyimpang dari keduanya dan tidak pula ingin menginginkan selain Quran dan Sunnah. Beliau adalah seorang yang mentahdir bid'ah, mengingatkan bahaya bid'ah, wa anha dan menakut-nakuti orang. Ya, akan bahaya bid'ah. Di antara keistimewaan beliau yang terkenal adalah metode ilmiah beliau yang sangat jeli dan betapa indahnya taksil ilmi beliau yang sangat kokoh yang ingin yang ini sangat memudahkan orang untuk mempelajari ilmu dan memahami ilmu hatta sampai-sampai sehingga banyak orang itu perhatian terhadap saros-saros beliau dan komentar-komentar beliau untuk berbagai matan, berbagai kitab. Sehingga jadilah pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Syekh adalah kunci-kunci pembuka berbagai ilmu. Maka beliau adalah terkenal seorang yang sangat memiliki metode yang khas sehingga seorang murid itu mudah memahami ungkapan para ulama atau permasalahan yang sebenarnya sulit namun dengan contoh yang mudah dengan bahasa yang enak ya, banyak orang bisa paham dan e, mengerti satu permasalahan sebenarnya itu kalau bahasa aslinya bahasa yang cukup sulit untuk dipahami dan di antara keistimewaan beliau adalah karena e, alimah umatin adalah ulama bagi seluruh umat Islam dan bahkan beliau bukan hanya ulama e, e walam yakum uh, alimun khasa bukan hanya uh, bukan hanya seorang yang alim saja namun fakana yastafidu min ilmi al-khas wal am maka yang bisa mengambil faedah dari ilmu beliau adalah al-khas terpelajar orang terpelajar wal amu dan orang awam ya, maka beliau beliau seorang alimul ummah ulama bagi semua orang bukan hanya ulama untuk para penuntut ilmu yang pelajarannya hanya bisa dipahami oleh para penuntut ilmu namun orang awam pun bisa mengikuti pelajaran yang beliau sampaikan orang yang dekat ataupun orang yang jauh melalui radio, kaset, telepon dan berbagai sarana modern yang lainnya. Di antara pelajaran penting dari biografi yang kita baca tadi kita lihat Bagaimana ketika Sayyid Nusaimin ketika mau ke Riyadh belum musawarah dengan guru beliau Alif Salihi dan minta izin kepada guru beliau lagi eh, sesaat. Eh, mungkin E, mungkinlah sikap e, murid yang baik ya, mengajak bicara ya, gurunya tentang satu hal yang penting yang ingin dia lakukan.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 enam lah dua hari nggak kelihatan kemana